Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa beliau sering didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Jibril itu apabila datang ternyata tidak hanya menyampaikan wahyu berupa Al-Quran tapi sering malaikat Jibril juga menyampaikan pesan-pesan khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika ini diceritakan oleh Nabi kepada kita itu artinya pesan-pesan malaikat Jibril ini tidak hanya untuk Nabi Muhammad tetapi juga untuk kita semua. Apa pesan malaikat Jibril itu? Dalam hadis ini ada tiga yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah Aish masyikta Fa'innaka majidun Aish masyikta Fa'innaka majidun Hiduplah seberapa pun kamu mau lama lamanya itu hidup. Maka sesungguhnya engkau pasti mati. Jadi berapapun mau lamanya hidup terserah kamu, tapi kamu harus ingat bahwa mati itu pasti. Tidak ada orang yang bisa menghindar dari kematian. Apabila dia sudah saatnya tiba, tidak bisa dimundurkan meskipun hanya sesaat. Ini rahasia Allah, kapannya, Karena manusia harus menyadari ini. Mau hidup seribu tahun boleh, pengen hidup seribu tahun boleh. Cuma kan kita pasti mengakui hidup seribu tahun itu tidak bisa kita nikmati kehidupan itu. Lo dikasih 80 tahun aja udah gak enak tuh hidup. Apalagi dikasih 100 eh, tahun, gak enak hidup. Kepastian ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya saja Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wal turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami uji kamu dengan kebaikan maupun dengan keburukan enak tidak enak itu dua-duanya ujian. Maka orang yang beriman dengan baik apabila hidupnya menyenangkan, hidupnya enak, dia tidak lupa diri. Dan kalau hidupnya susah, dia tidak terputus asa. Ini kata kunci untuk kita semua. Karena dua-duanya ujian. Tenang tidak lupa diri, susah tidak putus asa. kepastian mati itu juga disebutkan oleh Allah di dalam surat 62 surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itu akan menjumpai kamu kematian itu akan menemui kamu. Sesudah kamu mati, summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha tahu, yang gaib maupun yang nyata. Allah maha tahu yang tersembunyi maupun yang terlihat. Maka manusia apapun yang dilakukannya semua terekam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti fayunabbiukum bima kuntum tamu. Maka apa yang kamu lakukan itu akan diberitakan, akan dikabarkan, akan dibeberkan. Apa-apa yang kamu lakukan itu akan dibeberkan akan ditunjukkan. Ini juga kepastian adanya mati. Di dalam eh, surat lain yaitu surat An-Nisa ayat 78 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kalau memang sudah waktunya, kematian itu akan datang kepadamu. Meskipun kamu berada di benteng yang tinggi, lagi kokoh di tempat yang tersembunyi, terlindungi, nggak bisa orang masuk, maka kematian kalau sudah waktu yang datang tidak eh, ada orang yang bisa mencegahnya. Meskipun kita berada di tempat yang sangat kuat, yang tertutup, steril Ya bukti-bukti sudah sangat banyak. Nah oleh karenanya sesudah kita menyadari bahwa kita boleh hidup selamanya tapi kematian pasti akan terjadi, maka bagi kita menjadi tidak penting kapan enaknya kita mati. Enggak penting di mana enaknya mati. Nah, saya punya mau kalau saya mati nanti deh. Kalau umur saya sudah sekian puluh tahun, keadaan ekonomi keluarga sudah stabil, terus Anak-anak sudah besar, terus tidak penting kapan emasnya mati dan tidak penting juga di mana emasnya mati. Nah, yang terpenting adalah dalam keadaan bagaimana seharusnya kita mati. Nah, dalam keadaan bagaimana itulah kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Karena 24 jam kematian bisa datang kepada kita, itu artinya 24 jam setiap harinya kita dituntut untuk dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Ini yang pertama pesan malaikat ibril kepada Rasul dan untuk kita semua. Yang kedua adalah wafat wakafid Naga Muka muqaribuhu Cintailah siapa yang kamu mau cintai. Cintai apa yang mau kamu cintai. Mau apa, mau siapa. Silahkan kamu cintai segala sesuatu. Maka sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Kamu boleh cinta istri. Ada saat di mana kamu berpisah dengan istri kamu memang harus mencintai anak. Ada saat di mana kamu berpisah dengan anak. Kamu boleh mencintai harta. Ada saat di mana kamu berpisah dengan harta. Begitu seterusnya. Pesan malaikat Jibril kepada Nabi dan kepada kita semua. Apa artinya? Itu artinya mencintai sesuatu jangan berlebihan. Boleh mencintai sesuatu boleh mencintai manusia, tapi mencintainya jangan berlebihan. Sebab kalau berlebihan, saatnya berpisah kita nggak siap mental. Itulah yang banyak terjadi. Orang tidak siap mental berpisah dengan sesuatu yang dicintainya. Ya wajar kalau kemudian manusia misalnya cinta kepada istri, cinta kepada anak, ketika istri, anak atau suami atau orang tua meninggal dunia, lalu dia sedih itu wajar. Boleh menangis, boleh sedih. Dulu Rasulullah punya anak laki-laki masih kecil, namanya Ibrahim. Ibrahim itu meninggal waktu masih kecil. Rasulullah sedih. Nah, begitu sedih Rasulullah, Rasulullah menangis sampai ada sahabat yang mendekatinya. Lalu sahabat itu e, mempertanyakan kepada Rasul, Ya Rasul, engkau rupanya sedih juga anak meninggal. Kira-kira kalau nanti mana sedih gitu. Kira-kira begitulah kalau bahasa Kirain kalau nanti nggak sedih anak meninggal. Sedih juga rupanya. Apa kata Nabi? Saya memang sedih atas kematian anak ini. Tetapi saya tidak berkata yang tidak-tidak. Bisa jadi karena anak meninggal, apalagi anak ini baru ini sudah jadi sarjana. Harapan dari keluarga kita. Lalu ketika anak itu meninggal, apa dia bilang? Habislah sudah harapanku. Sudah tidak ada harapan. Itu nggak boleh ngomong Harapan aja masih ada, atau harapan nggak ada. Nah, itu mungkin yang berlebihan kalau ngomong seperti itu. Eh, pada saat Rasul anaknya meninggal itu, kemudian Rasul memang menunjukkan wajah yang sedih karena umat beliau juga menangis. Tiba-tiba terjadi gerhana. Terjadi gerhana. Kemudian orang-orang mengatakan, oh rupanya alam turut berduka atas kematian Ibrahim. Karena tiba-tiba gelap. Alam turut berduka katanya begitu. Lalu apa kata Nabi? Kerana itu adalah bukti tanda kekuasaan Allah. Maka kalau terjadi gerhana, agungkanlah Allah. Pujilah Allah. Maka dirinya sholat. Maka Nabi kemudian ya, mengadakan sholat gerhana. Bagi penting anak meninggal, nggak ada sholat gerhana. Nah ini contoh. Jadi kita boleh mencintai sesuatu, tapi jangan berlebihan. Sama saja nggak boleh. Cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah itu tidak boleh sama. Cinta pada Allah harus lebih tinggi. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah. Dia cinta pada selain Allah itu seperti dia cinta kepada Allah. Jadi kadang-kadang cinta itu disamakan antara kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada selain Allah. Misalnya orang hobi, hobi apa? Hobi sepak bola kita. Dia hobi sepak bola. Karena hobi sepak bola, kalau ada siaran langsung pertandingan sepak bola, dia nonton Ya saksikan itu pertandingan sepak bola. Ketika lagi asik menyaksikan pertandingan sepak bola, nah, itu tiba-tiba ada tulisan di televisi itu muncul saatnya sholat isya untuk Jakarta dan sekitarnya. Saatnya sholat asar untuk Jakarta dan sekitarnya ini nerusin sepak bola apa pergi iya. Ada ada pertentangan di dalam jiwa. Orang yang cintanya amat sangat kepada Allah, eh, dia matikan televisi, dia pergi ke masjid. Dia laksanakan sholat. Meskipun ini pertandingan sudah hampir selesai, sudah injury time. Dan pertandingan ini belum jelas siapa pemenangnya karena sudah perpanjangan waktu di babak final masih eh, kedudukan sama dan sesudah ini harus ada penalti lima kali disitulah e, bisa dipastikan siapa yang jadi juara nah kalau kita tinggal di masjid bagaimana? ya ketinggalan cerita kita disitulah orang ada pertentangan batin. Tapi walladzina amanu asyaddu Orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Makanya dulu seorang sahabat namanya Umar bin Khattab. Dia punya kebun. Dia berkebun. Nah, ketika dia sedang berkebun, Begitu asik dia di kebun, mungkin lagi panen, mungkin lagi menanam, asik pokoknya dia di kebun. Sampai-sampai azan asal itu sehingga dia eh, perhatikan, dia sesuai saja dengan azan asal itu. Nah, eh, ketika sudah agak sore sedikit, baru dia keluar dari kebun. Dia terkejut karena apa? ketika dia keluar dari kubur, sahabat-sahabat yang lain baru saja bubar dari melaksanakan sholat asar berjamaah. Ini Umar sangat menyesali dirinya. Kenapa saya tidak ikut berjamaah? Makanya Umar merasa bersalah karena Umar merasa bersalah, dia kemudian datang menemui Rasul. Ya Rasul, saya hari ini telah melakukan kesalahan. Apa salahmu? Saya hari ini tidak ikut sholat asar berjamaah. Jadi bukan tidak sholat asar, tidak ikut berjamaah. Saya sangat bersalah, makanya saya ingin, saya tidak boleh membiarkan kesalahan ini dan saya ingin menghukum diri saya dengan sebab kesalahan itu. Bagaimana engkau menghukum dirimu? Kebun yang tadi saya antik di situ, yang menyebabkan saya ketinggalan, saya tidak ikut sholat berjamaah, itu akan saya wakafkan, akan saya serahkan kepada ya Rasul untuk digunakan di jalan Allah. Bukan tidak sholat, tapi tidak ikut berjamaah, tidak ikut sholat berjamaah karena asyik di kebun. Seandainya orang mau ikut umar, mungkin lama-lama dia nggak punya apa-apa. Dia meninggalkan sholat berjamaah gara-gara televisi, dia serahkan televisi, dia nanti eh, dengan mobilnya sampai mengabaikan sholat berjamaah dan dia serahkan mobilnya dan seterusnya. Nah, ini yang kedua. Jadi cintai apapun siapapun yang mau kamu cintai, tapi kamu harus ingat bahwa kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Boleh? Lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga adalah wa'mal masyita yubi. Kerjakan apa yang kamu mau kerjakan. Tapi ingat, semua itu pasti ada balasannya. Apapun yang kita lakukan, itu pasti ada balasannya. Maka terserah kita mau berbuat apa mau berbuat baik, mau berbuat buruk, itu dipulangkan kepada kita, dikembalikan kepada kita, terserah kita. Kita diberi pilihan. Tapi ingat semua itu ada balasannya. Oleh karenanya orang jangan ikut-ikutan dalam melakukan sesuatu. Karena balasannya itu untuk masing-masing orang yang melakukannya. Kalau dia baik, mengikuti yang baik, yang diikuti dapat nilai pahala, yang mengikuti dapat nilai pahala. Kalau orang melakukan keburukan, dia mendapat dosa, lalu orang yang mengikutinya mendapat dosa. tidak bisa, dia menumpahkan dosanya, melimpahkan dosanya kepada orang yang diikuti. Ya, misalnya ada orang bilang nanti di pengadilan Allah, Ya Allah, jangan hukum saya dengan sebab dosa karena saya berdosa mengikuti dia. Dia aja yang dihukum, jangan saya. Tidak bisa. Maka Allah ingatkan di dalam surat 17 surat Al-Isra ayat 36 wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Misalnya nih, ada orang berbohong. Lalu dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena dia itu orang. Lalu ketika jadi pertanyaan, kenapa berbohong? Habis orang-orang juga berbohong? juga nggak bisa orang mau begitu kan banyak orang yang ikut-ikutan tapi korupsi udah biasa ya saya korupsi juga habis berselingkuh sudah biasa dilakukan orang ya saya juga begitu atau misalnya begini seorang seorang suami berselingkuh dia berzina dengan wanita lain, istrinya tetap kecewa berat. Karena kecewa berat, dia membalas perselingkuhan suaminya itu. Dia juga kemudian berzina dengan laki-laki lain. Emang dia doang bisa berselingkuh, saya juga bisa. Dia ya, pasti kan gitu. eh. Suaminya yang berselingkuh itu dosa juga. Nah, kalau istri berselingkuh juga ya dia dosa juga. Gak bisa di sisi kesalahan kepala Masing-masing orang mendapatkan dosanya. Begitu pula sebaliknya. Seorang suami misalnya merasa dikhianati karena istrinya e, menyeleweng dengan laki-laki lain. Emang dia doang bisa nyeleweng? Saya juga bisa. Bahkan dia lebih pulga, misalnya. Kalau istrinya ngumpet-ngumpet, dia malah terang-terangan. Nah, nggak bisa begini. Jadi Lakukan apa yang mau kamu lakukan, tapi ingat. Tapi ingat apa? Ingat bahwa semua yang kita lakukan itu ada eh, balasannya. Seperti apapun. seperti apapun. Itu ada balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yang وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Orang itu akan melihat, tahu, melihat apa yang dilakukan. Meskipun itu kecil. Yang baik ada balasannya, yang buruk juga ada balasan. Semua dalam perhitungan Allah. Manusia tidak bisa mengelak dari situ. Tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena kalau manusia berarti mengelak di pengadilan Allah, kalau di pengadilan manusia kan maksud manusia masih bisa mengelak karena tidak semua hakim itu bisa membuktikan kesalahan orang. Makanya kadang-kadang ada orang di diponis bebas misalnya. Karena kesalahan harus dibuktikan. Tapi di pengadilan Allah, kesalahan itu akan dibuktikan semua. Karena apa? Ada saksi. Nah, saksi apa itu? Saksi yang memberatkan misalnya kalau di dunia ini. Ada saksi yang memberatkan. Ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Kalau di akhirat itu saksi yang memberatkan. Saksinya apa itu? Saksinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi saksi. Jadi Allah menjadi saksi atas apapun yang dilakukan oleh manusia firman di dalam surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 7 Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil Tidakkah kamu tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Karena Allah tahu apa yang di langit dan apa yang di bumi, tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali Allah yang keempat. Allah menjadi saksi atas pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh tiga orang. Wala khamsatin illa huwa Tidak ada juga pembicaraan lima orang yang bersifat rahasia kecuali Allah yang keenam wala adna zalika wala aktsara illa huwa ma'hum atau yang kurang dari itu yang kurang dari tiga atau yang lebih dari lima Allah bersama mereka dimanapun mereka berada uh, karena Allah tahu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah Kemudian Allah akan membeberkan apa yang mereka kerjakan itu pada hari kiamat. Itu semua akan diungkap oleh Allah. Di dunia ini ada orang melakukan penyimpangan, sembunyi-sembunyi, tapi ternyata ada dokumen pribadinya. Nah, ada dokumen pribadi atau ada dokumen orang lain yang tentang dirinya. Diungkap satu saja. Penyelewengan dia dengan seorang eh, wanita Nah, kemudian fotonya itu diungkap, aja nah, foto yang diungkap. Itu sudah cukup untuk menjerat dirinya. Atau satu rekaman e, video singkat yang durasinya cuma satu menit, dua menit, nah itu sudah cukup untuk menjerat dirinya. Atau percakapan telepon yang diungkap itu sudah cukup untuk memberatkan dirinya. Lah itu baru satu sudah menjatuhkan dirinya. Lah nanti di akhirat semua rekaman itu akan di, dibuka oleh Allah. Itu satu. Allah yang menjadi saksi. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kalau ada tersambung. Yang kedua, yang bakal menjadi saksi itu adalah bumi di mana kita pijak. Bumi di mana kita pijak itu juga akan menjadi saksi atas apapun yang kita lakukan. Itu sebabnya dalam beramal kita mesti hati-hati karena semuanya ada balasannya dari kata malaikat Jibril kepada Nabi. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat tahap fazu minal qabdi ardi fa hukum Hati-hatilah kamu terhadap bumi karena sesungguhnya bumi itu seperti ibumu. Bumi dikatakan oleh Nabi seperti ibu. Bagaimana ibu? Ibu itu biasanya kalau dia dekat dengan anak, dia bisa bercerita tentang anaknya dari dalam kandungan sampai dia dewasa. Ini anak dulu waktu dalam kandungan begini-begini. Ini anak dulu waktu masih kecil begini-begini. Ini anak dulu gede dikit begini-begini. Ini bisa cerita. Nah bumi nanti bercerita tentang diri kita. Dia menjadi mati Itu sebabnya Rasulullah itu mensunahkan kita apabila kita sudah sholat wajib lalu kita mau sholat sunnah itu eh, tempatnya berpindah disunahkan begitu tempatnya berpindah sehingga kalau kita sholat zuhur di sini misalnya ini bumi yang sebelah sini berpasti bahwa kita sudah sholat zuhur bumi yang sebelah itu berpasti bahwa dia sudah sholat yang zuhur bumi yang sebelah itu berpasti bahwa dia waktu masuk ke masjid sholat tahiyatul masjid. Bukit sebelah sini bersaksi bahwa dia sholat qobliyah zuhur. Oh. Bumi jadi saksi. Nah kita ini kan orang suka pergi ke tanah kemari, ke tanah kemari. Untuk perlu apa itu pergi ke tanah kemari? Ke berbagai daerah, mungkin ke berbagai negara. Bumi di negara mana pun bumi di daerah manapun itu merekam apa yang kita lakukan di atasnya. Nanti dia akan bercerita di hadapan Allah. Bumi yang ada di Bogor yang bercerita, ya Allah, dulu dia berlibur ke tempat saya. Ternyata dia eh, bawa wanita yang bukan istrinya. So, di sini nah, dia melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Nanti Budi yang di Eropa bercerita juga. Ya Allah dulu dia ke Eropa ke tempat saya. terus begitu. Jadi hati-hati terhadap Budi dia menjadi saksi. Dan yang terakhir yang menjadi saksi itu diri kita sendiri diri kita sendiri menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Sehingga di dalam surat Yasin, surat Yasin yang sering dibaca masyarakat kita, itu di dalam ayat 65 Allah berfirman al yauma naqtimu ala afwahihim pada hari ini aku tutup mulut mereka maksudnya di pengadilan Allah mulut itu ditutup kok di pengadilan mulut ditutup kan biasanya di pengadilan sana Nanti saya akan jawab kalau mulut sudah ditutup kalau kita ngomong. Yang jawab itu adalah buat kalbi una ID Tangan mereka yang berbicara. Tangan ini pun tidak berani berbohong. Dia katakan saja apa adanya. Apa yang dikatakan bumi tadi, nah, si tangan juga ngomong membenarkan. Kenapa? karena masih ada lagi saksi Watas hadu al-julub yang ibu. saksi jadi saksi atas apapun yang dilakukan saksi jadi saksi nah ini yang membuat kita harus eh, hati-hati dalam hidup ini karena semuanya terkam, semuanya tercatat semuanya terdokumentasi di hadapan Allah. Di kalangan manusia saja itu sudah banyak alat-alat yang e, merekam. Bagaimana ada satu peristiwa e, bom di kuningan itu ada rekaman dan itu mulai di depan kedutaan e, Australia. Bagaimana teroris di India sudah direkam ada rekaman dan seterusnya Inilah yang kita bahas pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Nah, kita akhiri dengan bacaan jelas. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.